Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Lama rattaba dukhul al-jannah ala wajibat al-Islam, kata Ibnu Rajab menerangkan kalimat ini bahwa ketika sudah disebutkan masuk surga itu adalah dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban Islam dan lahu ba'da dzalik ala abwabil khair. Maka Nabi menunjukkan pintu-pintu kebaikan secara umum. Masih ingat hadisnya? bahwa seorang meminta kepada Nabi SAW, ajari aku sebuah amalan yang menyebabkan aku masuk surga dan selamat dari neraka. Maka tentunya yang disebutkan oleh Nabi adalah kewajiban-kewajiban Islam. Karena selama masih ada keislaman, insya Allah biidnillahi, dia akan masuk hmm. Asal tidak diselisihi dengan kesyirikan yang besar. Tetapi Nabi SAW dengan akhlaknya yang luhur wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau di akhlak di atas akhlak yang luhur maka Nabi diminta satu perkara beliau jawab dua tiga empat mengapa karena beliau melihat sallallahu alaihi apa yang lebih diperlukan baginya. Dia meminta satu perkara, tapi Nabi mengajarkan bukan satu perkara. Pertama, jawaban pertanyaannya bahwa dengan keislaman engkau masuk surga. Tetapi kemudian diajarkan dan ingat, di dalam Islam itu masih banyak pintu-pintu kebaikan. Sampai kemudian mau tahu malaku dari kulli, kunci dari semua itu. Ini barakallahu fikum adalah luhurnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni minan nawafil. Hadis ini menyatakan maukah petunjukkan pintu-pintu kebaikan, pintu kebaikan yang sunnah. Karena tadi yang wajib-wajib sudah disebut dalam keislaman. Fa inna afdala illahi humul muqarrabun karena sebaik-baik wali Allah adalah orang yang didekatkan atau orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan alladzina yataqarrabun ilaihi bin nawafil ba'da ada'il faraid. Sedangkan yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang mustahabbat ba'da ada'il faraid. Setelah yang wajib-wajib seperti dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan tentang seorang hamba tidak beramal dengan amalan yang paling dicintai kecuali yang aku wajibkan atasnya kata Allah Subhanahu wa taala yakni hadis kursi kemudian hambaku menambahnya dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbahu hingga aku cinta kepadanya ila akhir hadis disebutkan dengan yang sunnah-sunnah Allah semakin cinta kepadanya dan dia semakin dekat pada Allah Taala sampai di akhir hadisnya maka aku yang akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya akan menjadi mata yang dia memandang dengannya akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya artinya diberi taufik dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini aulia Allah awal hadisnya man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ini pembelaan Allah terhadap wali-walinya. Ternyata siapa wali-walinya? Yang setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan pula yang sunnah-sunnahnya. Hatta uhibbahu, kata Allah. Sehingga aku cinta kepadanya. Maka itulah waliullah. Di sini disebutkan, Aulia Allah, bahkan afdalu aulia illa, sebaik-baik wali Allah, adalah yang yataqarrabun ilallah bin nawafil yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian disebutkan yang pertama dari yang sunnah-sunnah pintu-pintu kebaikan as-saum, puasa. Walaupun di sini nggak sebut puasa sunnah, tapi dipaham. Karena tadi sudah sebutkan rukun Islam yang di sana ada puasa, dari itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan rukun Islam. Ketika dikatakan maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, maka maknanya pintu kebaikan selain yang tadi. Berarti selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Selain salat lima waktu, salat sunnah. Kalau asal junnah, puasa itu akan menjadi tameng. Hadal kalam thabitun anin Nabi saw min wujuhin kithirah. Kalimat puasa itu junnah ini diriwayatkan dengan sabit bukan hanya dalam hadis ini. Min wujuhin kithirah dari banyak sisi, dari banyak hadis. Kharajahu fi sahihain yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Kharajahu Imam Ahmad dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad. Ada tambahan sedikit padanya bi ziyadatin. Wahiyya as-siyamu junnatun wa husnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng, dan benteng yang kokoh dari api neraka. Wa kharraja min hadis Utsman ibni Abil As. Dikeluarkan pula dari hadis Utsman ibni Abil As radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi mengatakan as-saumu junnatun minan nar. Puasa itu tameng perlindungan dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Seperti tameng kalian ketika perang. Ketika perang, seseorang di tangan kanannya memegang pedang, di tangan kirinya memegang tameng. Sehingga ketika musuh menyerang, dia akan tangkis dengan tamengnya. Maka kata Nabi, puasa itu tameng seperti tamengnya orang yang berperang. Wa min hadis Jabir anin Nabi SAW. Juga hadis Jabir. Setiap sahabatnya pun berbeda-beda. Kalau sahabatnya berbeda-beda berarti ini syawahid, pendukung-pendukung. Qal dari hadis Jabir dikatakan bahwa Nabi menyatakan qala rabbuna azza wa jal bahwa Rabb kami berkata As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang seseorang berlindung dengan tameng tersebut dari api neraka. Yastajinnu yang bertameng dengannya seorang hamba minan nar Rawahu Ahmad dengan sanad yang hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Haisami dalam Majma' Zawaid. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Nasai dari hadis Abi Ubaidah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata as-siyamu junnatun ma lam ha puasa itu sesungguhnya junnah selama dia tidak membakarnya Wahulu malam yukhriqha apa itu maknanya? Selama tidak membakarnya. Yani bil kalamis sayyi Yaitu dengan ucapan-ucapan yang jelek dan sejenisnya. Berarti amalan saleh bisa terbakar, bisa hangus karena ucapan-ucapan yang jelek. Oleh karena itulah di akhir hadis ini Rasulullah menyatakan, maukah aku tunjukkan bimalaki dalika kulli. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang memegang semua tadi. Agar tidak hangus, agar tidak lepas, agar tidak hilang. Pegang atau jaga lidahmu. Kuffa alaika hada. Jaga lidahmu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena amalan-amalan saleh bisa gugur karena ucapan-ucapan. Bahkan sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang ucapan yang keras di depan Nabi SAW. Artinya bukan ucapan jelek, ucapannya baik. Tetapi ketika mereka di depan Nabi ada rombongan datang, engkau jadi juru bicaranya. Satu saja yang bicara. Kata yang lain, jangan, kamu saja. Ada terjadi perdebatan antara dua sahabat di depan Nabi, suaranya keras. Tiba-tiba turun ayat Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan keraskan suara kalian di atas suara nabi. Apa ancamannya? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Artinya ucapan keras tadi bisa menggugurkan, apalagi ucapan jelek. Wassalamualaikum warahmatullahi Kembali kepada kita. Qala wa kharraja Ahmad wa Nasai min hadis Abi Ubaidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam junnatun ma lam yuqiqha. Ditanya ya Rasulullah apa maksudnya? Atau apa malam yuqiqha? Atau bukan dalam hadis, dalam syarah dari Ibnu Rajab. Qala ya'ni al-kalamu sayyi wa nahwihi, ucapan jelek dan sejenisnya. Itu yang akan membakar amalan saleh. Walihada fi hadis Abu Hurairah al-mukharraj fi sahihain. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan as-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfud dalam hadis Abu Hurairah disebutkan siapa yang berpuasa setelah kalimat puasa itu junnah maka siapa yang berpuasa salah seorang kalian fala yarfud jangan mengucapkan kalimat rafa, kalimat jelek. walaya yajhal. Jangan jahil menyakiti orang. Fa inni mru'un fa inna mru'un sabbahu falyaqul inni mru'un saim Kalau ada seseorang yang mencercanya, mengucapkan ceraan-celaan, maka katakan inni mru'un saim Aku sedang berpuasa. Wa bagus ba'du salaf Berkata sebagian salaf, Al-ghibatu tuhriqus siyam. Wal istighfaru yuraqqi'ahu. Atau yurqa'uhu. Yarqa'uhu. Kata sebagian salaf, ghibah itu merobek puasa. Sedangkan istighfar menambalnya. Robek, tambal, robek, tambal. Nah, seperti yang lebih tepat merobek. Ya. Kalau membakar adalah dengan hak yahriq. Ya. Nah, kalau Tadi pakai kau juga kan? Oh, iya. Ya, iya. Kalau yahriq membakar, kalau ya-, yukhriq merobek. Kala wal istighfar yarka'uhu sedangkan istighfar menambalnya. Faman istata'a minkum an la ya'ti bi shaumin mukharraqin falyaf'al. Maka siapa yang bisa, man Allah an ya'ti bis Siapa yang bisa untuk tidak datang dengan puasa dalam keadaan robek, maka lakukanlah. Hendaklah menjaga puasanya, menjaga amal solehnya. Qala Ibnu Al-Munkadir rahimahullah, "As-sha'imu idza ghaba khariqa wa idza istaghfar ruqi'a." Kata Ibn Munkadir, as Sahim orang yang puasa, kalau dia berbuat ribah, menceritakan kejelekan seseorang, wain, walaupun benar-benar ada kejelekan itu, itu sudah tidak boleh diceritakan kejelekan itu kepada orang lain. Apalagi tidak ada. Itu namanya buhtan. Ribah saja sudah dikatakan khariqah, apalagi buhtan. Kalau wa idastaghfara, kalau dia minta ampun, ruqi'a, ditambal kembali yang robek. Wa kharaja Tabrani bi itnadin fihi nawar. Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad yang masih punya kritikan padanya. Fihi nawar, maknanya punya kritikan walaupun mata mata letterleknya yang padanya ada pandangan, ada permasalahan. Ada Abi Hurairah marfu'an al siamu junnatun ma lam yukhriqha. Bahwasanya puasa itu menjadi tameng selama tidak robek. Qila bima yukhriquhu. Dengan apa robeknya ya Rasulullah? Qala bikadzibin au ghibatin. Dengan kedustaan atau dengan ghibah. Wal ma'na sahih terkandung dalam sekian banyak hadis. Inilah sebabnya kenapa para ulama kadang-kadang membawa hadis yang fihi nazar. Hadis yang masih ada permasalahan padanya. Asal tidak maudhu, palsu atau makdu yang ada rawi yang kadzab dan sebagainya, kalau hanya orang yang hafalannya kurang, dia tidak berdusta dan kata-katanya bisa jadi benar. Sehingga ketika maknanya benar, mereka akan bawakan sebagai syawahid, sebagai pendukung apa yang sudah sahih. Qala wal fal junnatu yang namanya junnah hiya ma yastajinnu al abd. Yang namanya junnah adalah apa yang biasa dipakai untuk perlindungan seseorang hamba ketika berperang. Kalmijan seperti tameng. Alladhi yaqihi al qital yang dia berlindung padanya ketika berperang minad darbi dari pukulan musuh. Fakadzalika siyam yaqi sahibahu minal ma'asi fid dunya. Demikian pula puasa akan menjadi perlindungan bagi <clears throat> pelakunya dari kemaksiatan-kemaksiatan di dunia dan dari adab di akhirat. Artinya tidak bertentangan di sini para fikum yang menafsirkan bahwa tameng itu tameng perlindungan dari api neraka dan tameng itu tameng perlindungan dari dosa-dosa. Dua-duanya benar dan tidak bertentangan. Walaupun dalam hadis banyak disebutkan dari api neraka, dari api neraka. Tetapi disebutkan pula bahwa junnah adalah perlindungan dari kemaksiatan-kemaksiatan di dunia. Mengapa? Karena dia merasa dalam keadaan sedang puasa, sedang ibadah. Biasanya orang yang merasa sedang beribadah jauh dari kemaksiatan. Masa pantas saya sedang berpuasa berbuat maksiat. Ini barakallahu fikum junnah juga maknanya. Ada makna yang ketiga walaupun mirip dengan makna yang kedua yaitu junnah inal hawa dari syahwat orang yang tadinya syahwatnya tinggi dengan puasa akan turun syahwatnya seakan-akan dia punya tameng dari dorongan-dorongan syahwatnya sehingga seorang yang belum mampu menikah Nabi suruh berpuasa wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm siapa yang tidak mampu untuk menikah fa'alaihi bisawm atasnya untuk puasa. Fa innahu lahu wija. Karena itu baginya sebagai benteng, sebagai perlindungan. Barakallahu fikum. Kenapa saya katakan mirip dengan yang kedua? Karena sama saja perlindungan dari kemaksiatan, cuma ini kemaksiatan berkait dengan syahwat. Kama qala azza wa jalla Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa sedangkan maknanya takwa adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya berarti puasa akan membantu seseorang untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dengan kata lain puasa menjadi tameng perlindungan dari dosa-dosa dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa adalah kana lahu junnatun minal ma'asi. Kalau dia punya, punya tameng perlindungan dari kemaksiatan, karena lahu fil akhirati junnatun minan nar, maka dia pun akan menjadi, memiliki tameng nanti di akhirat dari api neraka. Wa illam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi, kalau di dunia dia tidak punya tameng dari kemaksiatan, tidak punya perlindungan dari kemaksiatan, lam yakun lahu junnatun fil akhirah minan nar. Tentunya di akhirat dia tidak memiliki perlindungan dari api neraka. Berkali. Kalau di dunia terlindungi dari dosa, di akhirat terlindungi dari api neraka. Alhamdulillah. وخرج Ibnu Mardawai dan biasanya Ahlul Hadis membacanya Marduya karena mereka menghindari kalimat wai semua yang berakhir dengan wai didomahkan awalnya difatahkan yang setelahnya seperti si bawe si buya nah mutawai nafbuya nah <clears throat> demikian pula ketika membaca Mardawai mereka baca Marduya dari hadis Ali marfu'an, qala Allah Yahya ibn Zakaria ila Bani Israel bi khamsi kalimat. Allah mengutus Yahya ibn Zakaria kepada Bani Israel dengan lima kalimat. Fadzakar al-hadits bi Kemudian disebutkan hadisnya secara panjang. Wa fihi di dalamnya ada kalimat wa inna Allah ya'murukum an tasumu dan Allah menyuruh kalian untuk berpuasa. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin masya ila adu. Permisalan puasa tadi seperti seseorang yang berjalan ke arah musuh. Qad afada lil qital junnah dan dia telah memakai dalam perang tersebut tameng. Fala yakhafu min haitsuma ata, maka dia tidak khawatir dari manapun datangnya musuh karena di tangannya ada tameng perlindungan. Dia akan tangkis dari sana dan dari sini dengan tamengnya. Wa min wajhin akhar an Ali marfu'an. Diriwayatkan pula dari sisi lain dari Ali bin Abi Thalib secara mauqufan. Tadi kan marfu', sekarang mauquf. Di dalamnya ada kalimat wasiyamu mathaluhu kamathali rajulin intasarahu nas Puasa Permisalannya seperti seseorang yang mengharapkan kemenangan atau diharapkan kemenangan darinya oleh manusia. Fastahadda fissilah maka dia mulai menajamkan pedangnya, senjatanya. Hatta dhanna annahu lan yasil ilaihi silahul adu. Fakadhalika siyam. Demikian pula dia bersiap-siap hingga tidak sampai kepadanya senjata musuh dengan berbagai macam persiapan dan perlindungan. Fakadalika al siyam Demikian pula puasa menjadi junnah, menjadi tameng perlindungan. Nah. Qala Ibn rahimahullah wa qawluhu kembali kepada hadis. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Ini masih menyebutkan abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan. Apa yang pertama? As-sawmu junnah. Yang kedua, as-sadaqatu tutfi'un nar. Atau tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api هذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى bahwasanya ucapan ini pun diriwayatkan dari Nabi bukan hanya dalam hadis ini sama seperti kalimat yang tadi asaumu junnah diriwayatkan dari sekian banyak hadis ternyata kalimat ini pun sama as-sadaqah tusfi'u al-khati'ah bahwa sadaqah bisa memadamkan kejelekan-kejelekan sebagaimana memadamkan atau sebagaimana air memadamkan api وروي عن النبي من وجوه أخر فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث من حديث كعب ابن عجرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Ka'ab ibn sahabatnya berbeda. Dikeluarkan juga oleh ahli hadis yang berbeda. Tapi isinya sama. As-sawmu junnatun. Puasa sebagai tameng. hasina yang kokoh. Sedangkan sadaqah akan memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dikeluarkan pula oleh Tabrani dan lainnya dari hadis Anas secara marfu' bima'nahu. Wa kharrajahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban bin sahihi min hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Anas dari Nabi SAW inna sadaqata sirri la tudfi'u ghadab rabbi wa tadfa mitata su'i sesungguhnya sedekah yang sirri yang tersembunyi akan memadamkan kemurkaan Allah Arab dan bisa menolak mitatus su bangkai-bangkai yang jelek atau bangkai-bangkai kebusukan. Waruya an Aliin dan Ibn al-Husain an Ali Ibn al-Husain yahmilu al يحمل ala على bil laili. Bahwasanya beliau mengangkat pemikul roti di punggungnya di malam hari. Dipikul di punggungnya berarti bukan sedikit. Banyak. Yattabi'u bihil masakin fi zulmatil lail. Diikuti oleh orang-orang miskin di tengah malam. Dia bagi-bagikan. Wa yaqulu inna sadaqa fi sawadil laili tudfi'u ghadab ar-rabb 'azza wa jalla. Kemudian dia berkata, sungguhnya sadaqah di gelapnya malam akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu sadaqat ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum." Kata Allah, "In tubdu sadaqat." Kalau kalian tampakkan sedekah kalian, hanya ilmahi. Maka itu bagus. Tetapi kalau engkau sembunyikan dan kau berikan pada fukara, maka itu lebih baik. Kau sembunyikan dan kau berikan pada fukara, khairun lakum, lebih baik buat kalian. Bahkan menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Ini menghapuskan sama seperti dalam hadis memadamkan kejelekan-kejelekan. Fadalla ala anna sadaqah yukaffir biha min sayyi'at. Maka ini menunjukkan dalil bahwasanya sedekah terhadap fuqara akan menghapuskan dosa-dosa. Imma mutlaqan bisa jadi secara mutlak atau sedekah sirri atau sedekah yang tersembunyi. Kalau pahalanya Insya Allah selama itu ikhlas akan ada pahalanya. Apakah tersembunyi ataupun terang-terangan. Tetapi yang menghapuskan dosa-dosa ada dua riwayat. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak disebutkan dengan kalimat sadaqah pokoknya. Sadaqah memadamkan dosa-dosa. Ternyata ada hadis sadaqah yang sirri. Sadaqah yang tersembunyi yang akan menghapuskan dosa-dosa. Wallahu taala a'lam yang jelas ini menunjukkan sedekah di antara keutamaannya di samping pahala di sisi Allah akan bisa memadamkan kejelekan-kejelekan seperti air memadamkan api. salatul rajuli fi jawfil lail. Yani annaha tudfi'ul ay sadaqah. Yang ketiga masih menyebutkan abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan. Menyebutkan pertama saumu junnah, yang kedua sedekah akan menghapuskan kejelekan. Setelah itu wasalatul rajul fi jawfil lain dan salatnya seseorang di tengah malam. Apa maknanya? Salatnya seseorang tengah malam ada kelanjutan yang tidak disebut. Salatnya seseorang tengah malam kenapa? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, maknanya karena diberi waw yang maknanya wawul adaf menggandengkan dengan yang sebelumnya sodakoh menghapuskan dosa demikian pula sholat di tengah malam itu maknanya maka kata beliau yani annaha tudfi'ul khati'ah ini sholat di tengah malam pun sama menghapuskan dosa-dosa kas sadaqah seperti sadaqah wa yadullu ala dzalika ma imamu Ahmad yang menunjukkan hal itu bahwa makna ini benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Urwah Ibn Nazzar dari Mu'ad. Qala akbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghazwati Tabuk. Kami pernah datang bersama Nabi dari perang Tabuk. Pada kalau hadis disebutkan hadisnya sampai pada kalimat as sawmu junnatun was-sadaqatu wa qiyamul 'abdi bi jawfil lail yukaffiru al-khati'ah. Lihat lafaznya. Puasa sebagai tameng. Sedangkan sedekah dan qiyamul lail, qiyamul 'abdi fi jawfil lail, berdirinya seorang hamba di tengah malam yukaffirul khati'ah akan menghapuskan dosa-dosa. Disebutkan dua sedekah dengan qiyamul 'abdi bil lail. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل sebaik-baik salat setelah yang wajib-wajib adalah qiyamul lail. Wa qad ruwiya an jama'atin min as-sahabah anna anna an-nasa yahtariquna bin-nahari bid-dunub. Wa kullama qamu ila salatin min as-salawati al-maktubati adfa'u dhunubahum ذلك مرفوعا من marfu'an min wujuhin fihi diriwayatkan dari jamaah para sahabat bukan hanya satu sahabat tapi jamaah kita sahabat anna nas yahtariquna bin nahar wa manusia terbakar nah ini kalau pakai hak bukan kok terbakar ya. kalau aku suka tercampur antara ihtarata dengan ikhtarata. Kalau pakai kho, robek, kalau pakai ha, terbakar. Anna nas yang bin nahari bidunu. Bahwa manusia terbakar dengan dosa di siang hari. Terbakar dengan dosa-dosa di siang hari. Wa kullama qamu ila salah. Dan setiap dia berdiri di malam hari. Minas salawatil maktubat. Setelah salat yang wajib-wajib. Atfa'u dunubahum maka terhapuslah dosa-dosa mereka. Waruya dzalika marfu'an min wujuhin. Diriwayatkan pula secara marfu' dari banyak jalan tetapi fihi nawar. Pada hadisnya ada kritikan-kritikan. Fakadzalika qiyamul lail yukaffirul khataya. Demikian pula salat malam menghapuskan dosa-dosa. Li'annahu afdalun nawafil karena dia adalah sebaik-baik nafilah. Kalau sholat sunnah itu banyak bentuk-bentuknya, maka yang paling afdalnya adalah qiyamul lail. Wa fi Tirmizi min hadits Bilal, Ani Nabi sallallahu qala alaikum qiyamil lail. Atas kalian untuk bangun malam. Dari Bilal dari Nabi sallallahu Fa innahu salihin. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaannya orang saleh qablakum yang sebelum kalian da'bu salihin qablakum. Kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah azza wa jalla. Dan bahwasanya qiyamul lail itu mendekatkan seseorang kepada Allah azza wa jalla. Wa munhatun 'anil ithm dan menghalangi seseorang dari dosa. Munha itu dari kata naha. Naha itu penghalang atau yang melarang. Maka manha Adil isim artinya yang melarang dari dosa-dosa. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar itu dalilnya. Wa takfirun lil sayyi'ah wa takfirun lis sayyi'at dan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa muttaridatun lidda dan menghilangkan penyakit-penyakit atau lebih tepatnya penyakit hasad. Mengobati penyakit hasad. Nah, mutfaridatun lidah cocok sesuai untuk obat dari penyakit hasad atau untuk e, menangkal ya, penyakit hasad. Wa kharajahu aydan min hadits Abi Umamah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه وقال هو أصح من حديث بلال saya disebutkan hadis Umamah dari Nabi SAW dikatakan ini lebih sahih dari hadis Bilal. Hadis Abi Umamah. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim dalam dua sahih mereka. Ibnu Huzaimah punya kitab sahih. Al-Hakim punya kitab sahih. Ibn Hibban punya kitab sahih. Jadi kitab sahih itu bukan Bukhari dan Muslim saja. Banyak. Tetapi sayangnya sebagian ada yang terlalu keras dalam menyaring sehingga hadis yang sahih ada yang didayatkan oleh mereka, ada yang sebaliknya terlalu renggang saringannya sehingga ada hadis sahih yang masuk ke dalamnya illa Bukhari dan Muslim. Sebagaimana muwatta banyak muatok muatok selain muatoknya Imam Malik. Tetapi yang terkenal terjaga adalah muatoknya Imam Malik karena memang yang paling bagusnya. Hampir semua hadis dalam kitab Al-Muwatta ada dalam Sahih Bukhari. Artinya bisa tahu kesahihannya bagaimana. Walaupun beliau tidak mengatakan kitab sahih, tetapi hampir semua hadis di dalam Muwatta ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya saja kekurangan beliau rahimahullah memasukkan apa yang bukan hadis. Beliau tidak mengatakan hadis, cuma tercampur antara hadis dengan ucapan sahabat. Riwayatnya sama-sama, bagusnya, sanadnya. Tetapi ada hadis, ada bukan hadis. Ada hadis, ada atar. Pokoknya beliau kumpulkan riwayat dari Nabi ataupun dari sahabat. Rahimahullah. Dan itu bukan kesalahan sesungguhnya. Tetapi akhirnya perlu disaring, perlu dipisahkan. Mana yang ucapan Nabi, mana yang bukan. Qala kembali dikatakan bahwasanya dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim fi sahihaihima. Sahih Ibnu Huzaimah sedangkan Imam Hakim menjulukinya dengan nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Apa makna Mustadrak ala Sahihain? Hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang syaratnya sama dengan syarat Bukhari dan Muslim itu yang beliau maukan. Rahimahullah. Usaha istihad yang bagus yang dipuji oleh para ulama. Walaupun masih belum e, tersaring betul, masih ada yang baik masuk di dalamnya, sehingga kita perlu bertanya kepada Ad-Dahabi yang memeriksa Al-Mustadrak. Periksa ulang. Sehingga kalau ada sahahul hakim, biasanya di bawahnya ada wawafaqahul jahadi. Jadi sepakat oleh sahabat. Kadang-kadang waqalafahu hadi Dan dikatakan tidak benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwa yang benar ini tidak sesuai dengan syarat muslim karena begini karena begitu. Ini wallahu taala alam yang jelas mereka beristihad dan bersungguh-sungguh untuk memberikan hadis-hadis sebagai juhdun jahid, jasa yang besar untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Qala ibn Mas'ud wa qala Ibnu Mas'ud fadlu salatil laili ala salatil nahari ka fadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu keutamaan salat malam di atas salat siang salat malam sunnah salat siang juga sunnah perbandingannya hal kata beliau ka fadli sadaqatis sirri wa sadaqatil alaniyah sama perbandingannya dengan keutamaan sedekah yang tersembunyi dengan sodako yang terang-terangan. Mungkin perlu catatan malam malam yattabi'uhu. Allahu ta'ala alam. Selama tidak diikuti. Artinya kalau tidak diikuti yang terang-terangan dengan yang tersembunyi, jelas utama sodako yang tersembunyi. Tetapi ketika dia terang-terang untuk karena ingin diikuti dan diikuti oleh umat demikian banyaknya, nilainya jadi besar. Sebab Nabi menyebutkan ketika ada seorang sahabat yang membawa sodakoh kemudian diikuti menjadi dua gunung pakaian dan gunung makanan Nabi menyatakan man sanna sunnatan hasanatan Kalau falahu ajruha wa ajru man amila biha Kalau yanqus min ujurihim syai' siapa yang beramal amal kebaikan itu kejadiannya sedekah. Kemudian diikuti di belakangnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan hmm. pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Yang mengikutinya seratus ya seratus, kalau 1000 ya seribu, apalagi satu juta. Apalagi sepanjang masa dari mulai dia nulis kitabnya sampai hari ini masih diikuti dan terus diikuti. Barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan Ibnu Rajab di sini, mengajurkan untuk sodako. Kalau kita bersodako setelah nasihat ini, itu saja akan mendapatkan pahala. Rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu. Kala dikatakan wa kharraja Abu Nuaim anhu marfu'an wal mauquf asah. Diriwayatkan pula marfu pada Nabi, tapi yang benar yang lebih sahih mauquf. Mauquf itu berhenti hanya pada sahabat, ucapan sahabat marfu itu naik kepada Nabi, ucapan Nabi SAW. Artinya, yang mauquf asah, yang benar, yang sahih adalah ucapan Nabi Nusallam. Ada riwayat yang marfu sampai pada Nabi pun Nabi mengatakan begini, tetapi yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa qad taqaddama anna sadaqata sirri tudfi al-khati'ah wa tudfi ghadab ar salatul lail sudah lewat bahwa sedekah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, demikian pula salat akan menghapuskan dosa-dosa. Allahu taala alam bisawab.